بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين <clears throat> ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mohon maaf ibu-ibu, apa sudah bisa dimulai? Bisa ya? Baik. <clears throat> InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ketiga satu bab yang sangat penting sekali berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa hisab dan juga tanpa azab Mas kalian inilah salah satu keutamaan tauhid tauhid bukan saja jaminan surga bahkan tauhid menjamin seseorang masuk surga tanpa hisap. Artinya apa? Orang yang sudah tidak dihisap, dia tidak khawatir lagi dengan dosa-dosanya yang lain. Ketika dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi orang yang merealisasikan tauhid Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa ada hisab. Dan hisab itu sendiri jamaah sekalian adalah sesuatu yang berat. Betapa tidak akan dihitung dan diadili amalan setiap hamba. Dan bisa jadi waktu hidupnya lebih kurang atau lebih singkat daripada waktu hisapnya. Waktu hisapnya yang lebih lama dan di hari hisab itu ada satu hari yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ada satu hari di hari kiamat, di hari hisab, di hari kebangkitan, yang ukurannya seperti 50 ribu tahun di dunia. Makanya hari dihitung amalan kita bisa jadi penghitungan itu lebih lama dari waktu hidup kita. Ya. Subhanallah, hisap itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang berat. Belum lagi setelah hisap kalau kemudian mendapatkan azab maka Allah muliakan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dia akan masuk surga tanpa hisap kalau tanpa hisap sudah pasti tanpa azab kalau dihisap bisa jadi selamat masuk surga bisa jadi masuk neraka iya ini perbedaannya kalau tidak dihisap, sudah pasti selamat. Tapi kalau dihisap, bisa jadi masuk surga dan bisa jadi masuk neraka. Dan hisap itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berat. Tapi jamaah sekalian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid? Siapa orang yang pantas disebut sebagai orang yang mengamalkan tauhid dengan benar? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid itu adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid itu adalah takhlisuhu memurnikan tauhid wa tasfiyatuhu dan menyucikannya min syawaibis syirki dari kotoran-kotoran syirik wal bid'ai dan bid'ah-bid'ah wal ma'asi dan maksiat-maksiat itu yang dimaksud yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah membersihkan tauhid kita dari tiga kotoran. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiat. Dan maksiat itu terbagi menjadi dua. Al-kabair was-saghair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Iya. Artinya Orang yang merealisasikan tauhid adalah dia menjaga tauhidnya jangan sampai hilang. Tapi bukan hanya itu. Dia juga menjaga tauhidnya jangan sampai berkurang. Saya ulangi. Orang yang merealisasikan tauhid adalah orang yang menjaga tauhidnya jangan sampai hilang dan juga dia menjaga tauhidnya jangan sampai berkurang. Dengan apa tauhid itu hilang? Dengan adanya kesyirikan dan kekufuran. Dengan apa tauhid itu berkurang? Dengan adanya bid'ah <clears throat> dan kemaksiatan. Maksudnya bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Sebab ada juga bid'ah yang sampai pada tingkatan kekafiran yang bisa menghilangkan tauhid. Jadi orang yang merealisasikan tauhid dia menjaga tauhidnya dari pembatal-pembatalnya dan hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Baik. Kemudian juga dijelaskan para ulama untuk merealisasikan tauhid kita membutuhkan tiga perkara. Untuk dapat merealisasikan tauhid, kita membutuhkan tiga, tiga perkara. Yang pertama ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ini syarat mutlak. Tidak mungkin seseorang mampu mengamalkan tauhid dengan benar sebelum dia mempelajari tauhid. Ya. Makanya jemaah sekalian harus lebih serius mempelajari tauhid. Ya. Lihat samping kiri kanan, kalau ada yang tidur dibangunkan dulu. Ya. Kalau ada yang ngomong minta diam. Ya. Ada yang masih ngomong tolong diam dulu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua al-i'tiqad, keyakinan. Setelah kita pelajari maka harus kita yakini apabila itu datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita meyakini. Sebab ada juga orang yang punya ilmu, dia tahu ilmunya, tapi dia nggak yakin, dia nggak mau percaya. Maka dia bukan orang yang merealisasikan tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan. Al-inqiyad, ketundukan. Dia tunduk terhadap konsekuensi daripada tauhid. Dia mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ada orang, subhanallah, dia memiliki ilmu tentang tauhid. Dia yakin kebenarannya, tapi dia tidak mau tunduk. Contohnya siapa? Bapak Ibu sekalian. Siapa? Paman Nabi siapa, Pak? Abu Talib di antaranya. Abu Talib itu luar biasa. Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Dan dia yakin itu benar. Tapi dia nggak mau ikut. Kenapa? Karena takut dicela oleh kaumnya. Insya Allah taala nanti akan datang kalau tidak salah pada bab yang ke-17 kisah tentang Abu Talib dan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik. Iya. Jadi inilah tiga perkara yang kita butuhkan untuk merealisasikan tauhid. Pelajari ilmunya, yakini dan tunduk kepadanya. Yaitu amalkan. Tunduk kepadanya maksudnya kita amalkan. Baik. Di dalam bab ini penulis menyebutkan tiga dalil. Dua dari Al-Quran, satu dari As-Sunnah. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. Hanifan walam yaku minal musyrikin sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang taat kepada Allah Hanif dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Surat An-Nahl ayat ke-120. Jemaah sekalian, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini di dalam bab ini untuk menunjukkan kepada kita inilah profil seorang yang betul-betul mengamalkan tauhid. Pada dirinya ada sifat-sifat orang yang mengamalkan tauhid. Kalau kita mau mengamalkan tauhid, maka kita harus memiliki sifat-sifat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini lima sifat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Apa yang dimaksud umat di sini jemaah sekalian? Imamun wa kudwah. Beliau adalah pemimpin dan teladan. Itu maksudnya umat di sini. Beliau adalah pemimpin dan teladan. Para ulama mengatakan, mengapa Nabi Ibrahim dinamakan umat? Padahal beliau seorang diri. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di awal Nabi Ibrahim berdakwah, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi kecuali beliau. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi kecuali beliau. Tetapi Allah katakan, beliau adalah umat. Padahal umat itu kan artinya banyak orang. Misalnya kita katakan umat Islam. Berarti banyak orang Islam. Tapi Nabi Ibrahim seorang diri disebut umat. Di sini ada dua sebab disebutkan para ulama ahli tafsir. Mengapa Allah katakan beliau adalah umat? Yang pertama, karena kualitas beliau bagaikan sebuah umat yang besar. Ya. Makanya jemaah sekalian, di dalam Islam selalu yang ditonjolkan adalah kualitas bukan kuantitas. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan bahas pada hadis dalam bab ini tentang permasalahan ini. Betapa pentingnya kualitas melebihi kuantitas. Iya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah untuk menghibur beliau karena beliau seorang diri. Tapi Allah katakan beliau adalah umat. Supaya beliau tidak merasa sedih karena keterasingannya. Iya. Jadi orang yang seorang diri atau sedikit jumlahnya berpegang teguh dengan kebenaran jangan terlalu bersedih. Karena merekalah sebenarnya yang lebih patut disebut sebagai umat lebih patut disebut sebagai al-jamaah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Iya. Kemudian jamaah sekalian, yang penting di sini kita pahami mengapa Nabi Ibrahim mampu mencapai derajat ini? Derajat sebagai imam dan kuduah, sebagai pemimpin dan teladan. Yang Allah perintahkan kepada kita, demikian pula kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau. Ya, contohnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim teladan yang baik dan juga pada pengikut-pengikut beliau. Iya. Nah, mengapa beliau bisa mencapai derajat ini? Jawabannya adalah karena beliau telah merealisasikan maqamus sabri wal yakin Beliau telah mencapai tingkat kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Kami jadikan mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami lemah sobaru. tatkala mereka bersabar. Wakanu bi ayatina yukinun dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini dengan sabar dan keyakinan itulah seseorang bisa mencapai derajat pemimpin, derajat kuduah yang patut diteladani. Ini adalah satu tingkatan yang tinggi di dalam agama. Satu tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Makanya jemaah sekalian, inilah yang harus kita miliki, kesabaran dan keyakinan agar mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Ya. Kenapa ditekankan sabar dan yakin jamaah sekalian? Karena pada hakikatnya yang bisa menghancurkan kita yang bisa menjerumuskan kita di dalam perbuatan nista itu hanya ada dua secara garis besar hanya ada dua yang bisa menghancurkan kita, yang merusak kita. Secara garis besar hanya ada dua. Apa itu? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Seluruh yang bisa menjerumuskan anak, anak Adam dalam dosa, kembalinya hanya pada dua ini. Syahwat dan syubhat. Ya. Yeah maka untuk menghadapi gempuran syahwat dan syubhat ini adalah dengan dua hal. Syahwat dihadapi dengan kesabaran, syubhat dihadapi dengan keyakinan. Ya. Dan disinilah pentingnya ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Ya. Dengan ilmu dan iman menguat kesabaran seseorang dan semakin kokoh keyakinannya datang kepadanya gempuran syahwat dan syubhat mampu dia hadapi kalau imannya lemah ilmunya tidak kokoh datang sedikit saja godaan syahwat dia terjerumus atau datang sedikit saja benturan syubhat dia terpengaruh. Iya. Jadi inilah cara untuk menggapai derajat imam, derajat umat. Ini sifat Nabi Ibrahim yang pertama. Sifat orang yang mengamalkan tauhid. Yang kedua, qanitan lillah. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan taat di sini kata para ulama adalah khasyian, muti'an, mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Senantiasa khusyuk, senantiasa taat kepada Allah dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Ini arti qanitan lillah. Beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan dan kekhusyukan. Ini sifat Nabi Ibrahim yang kedua. Inilah sifat orang yang merealisasikan tauhid. Kemudian yang ketiga, Hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Apa itu hanif? Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Al-muqbilu 'ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah." Orang yang hanif itu adalah orang yang selalu mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Itu artinya hanif. Dia hanya bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Itu artinya hanif. Iya. Kemudian yang keempat, walam yaku minal musyrikin dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa maksud ayat ini jamaah sekalian? Maksudnya adalah beliau menjauhi kesyirikan dan memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini maksudnya. Sifat Nabi Ibrahim yang keempat beliau menjauhi perbuatan kesyirikan dan memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya, siapa yang tidak menjauhi, menjauhi kesyirikan atau dia tidak memusuhi orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka dia bukan termasuk orang yang mengamalkan tauhid. Dan tentang ini, tentang sifat beliau ini, Allah tegaskan dalam surat al mumtahanah ayat keempat qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan pengikut beliau tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri jemaah sekalian perhatikanlah apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dan pengikut beliau kepada kaumnya sendiri Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami ingkari kalian. Jadi nggak ada basa-basi. Kalian salah. Kami ingkari maksudnya kami menyatakan kalian itu salah. Kalian harus taubat. Jangan kemudian kita apa namanya membenarkan orang yang melakukan kesyirikan. Sebagian orang yang mengaku muslim bukan hanya membenarkan, malah mengucapkan selamat. Ya. Atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Seperti pada tanggal 25 Desember mereka memperingati hari lahir Tuhan mereka menurut keyakinan mereka kok ada orang muslim yang mengatakan selamat atas kesyirikan kalian. Ya. Walaupun mungkin orang yang muslim yang mengatakan ini nggak sadar. Dan jamaah sekalian, itu jauh lebih besar dosanya dibanding kita mengatakan selamat. Anda sudah jadi orang sukses karena korupsi Anda berhasil. Ya, nggak ketahuan. Lebih dahsyat, lebih besar dosanya. Kita mengatakan selamat Natal. Karena selamat Natal itu artinya selamat kamu telah menyekutukan Allah. Subhanallah. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan kafar nabikum. Kami ingkari kalian. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Perhatikanlah lanjutan ayat. Wabada bainana wa ada adawatu wal bagda'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Subhanallah, enggak ada basa-basi. Telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Ya. Kepada siapa mereka mengatakan ini jemaah sekalian? Kepada kaum mereka sendiri. Ya. Kepada kaum mereka sendiri, kepada orang tua mereka, kepada uh, karib kerabat mereka. Ya. Jadi ini sifat Nabi Ibrahim yang keempat. Beliau menjauhi kesyirikan dan membenci kaum musyrikin. Kemudian sifat beliau yang kelima, sifat yang kelima ini mungkin tidak disebutkan oleh Syekh lanjutan ayatnya. Tapi penting sekali untuk disebutkan. Saya tambahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syakiran li an'umi." Ini lanjutan ayat atau mungkin di ayat berikutnya nanti bisa dilihat di Al-Qur'an syakiran li an umi beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ya ini sifat Nabi Ibrahim yang kelima yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini beliau adalah orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mensyukur nikmat itu jemaah sekalian dengan tiga rukun. Rukun yang pertama meyakini di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari sisi Allah. Rukun yang kedua Oh ya. Rukun yang pertama, rukun bersyukur yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalbi. Mengakui dengan hati bahwa nikmat itu datangnya dari sisi Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah at-tahaddus bil lisan. Mengucapkan dengan lisan yaitu menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah saya diberikan nikmat ini oleh Allah. Makanya nanti akan ada bab termasuk syirik kecil orang yang mengatakan kalau bukan karena dokter saya nggak sembuh. Ya, mestinya dia katakan alhamdulillah dengan sebab dokter itu Allah sembuhkan saya. Ya, insya Allah ada babnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'atul mun'im mempergunakan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk menaati yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rukun bersyukur yang ketiga. Mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Baik. Jadi ini sifat Nabi Ibrahim yang kelima, beliau senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Inilah jamaah sekalian lima sifat. Orang yang merealisasikan tauhid ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan sudah pasti ada juga pada diri Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ayat yang kedua. Wa ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rob mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Jemaah sekalian, ayat ini adalah bagian dari rangkaian ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, orang beriman itu tidak mempersekutukan Rob mereka. Inilah sifat orang yang mengamalkan tauhid, tidak melakukan syirik. Kenapa? Karena kalau orang melakukan syirik, imannya menjadi batal. Tauhidnya menjadi tidak sah. Maka sifat utama orang-orang yang beriman itu adalah tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah uh, penguat sifat Nabi Ibrahim yang keberapa tadi? Yang tidak mempersekutukan Allah? Hah? Yang keempat. Iya. Beliau menjauhi kesyirikan dan memusuhi kaum musyrikin. Iya. Jadi inilah sifat-sifat orang yang mentauhidkan Allah. Jemaah sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan hadis yang terakhir dalam bab ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini atau ayat sebelumnya yaitu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau adalah nabi yang dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena seluruh nabi yang datang setelah beliau itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishaq dan Nabi Ismail seluruh keturunan seluruh bani, eh, Nabi Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ishaq dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi dari keturunan Nabi Ismail. Makanya beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Baik. Ayat ini menceritakan kepada kita keutamaan beliau. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka patut kita pelajari dan kita jadikan sebagai teladan. Baik kita akan memasuki pembahasan hadis yang terakhir di dalam bab ini. Dan hadis ini cukup panjang. Namun di awal sampai akhir sangat berhubungan. Dan insyaallah taala kita akan langsung memetik pelajaran. Dari setiap lafaz yang kita baca, kita petik pelajaran. Kalau dalam pembahasan sebelumnya kita baca hadisnya dulu, atau kita baca ayatnya baru kita sebut pelajaran. Sekarang karena hadis ini panjang, kita baca setiap lafaz, kemudian kita petik pelajaran. Jadi butuh perhatian, semoga tidak luput dari kita faidah-faidah yang bisa kita petik. Baik. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Husain Abdurrahman dari Husain bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meninggal pada tahun 136 Hijriah ketika itu umur beliau 93 tahun. Husain bin Abdurrahman seorang ulama dari generasi tabi'in Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi dari generasi tabi'ut tabi'in wafat 136 Hijriah pada umur 93 tahun. Qala, beliau berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di majelis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in jadi ini ceritanya guru dan murid, tabi'ut tabi'in dan tabi'in. Beliau adalah salah satu murid senior Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sa'id bin Jubair. Al-Imamul Faqih, seorang imam yang faqih. Dan beliau wafat dibunuh oleh salah seorang penguasa yang sangat kejam di masa itu yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, pada tahun 95 Hijriah. Ketika itu umurnya belum sampai 50. Beliau meninggal umurnya belum sampai 50, dibunuh pada tahun 95 Hijriah. Ya. Dan setelah membunuh Said bin Jubair, Al-Hajjaj terus menerus merasa dihantui kesalahannya sampai dia wafat. Ya. Fakal maka beliau berkata, Ayyukum ra'al kawkab alladhin qaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya adalah potongan bintang. Ya. Potongan bintang yang jatuh ke bumi yang dilempar oleh para malaikat kepada setan-setan yang mencuri berita dari langit. Insyaallah taala ini ada babnya tersendiri. Ada bab tersendiri pembahasan tentang proses pencurian berita oleh setan-setan dari langit maka para malaikat melempar mereka. Insyaallah nanti akan datang babnya tersendiri. Baik. Fakultu ana maka kata Hussein, kata Hussein bin Abdurrahman, aku yang melihat. Summa kultu, kemudian kata beliau, lalu aku katakan lagi, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, aku ketika itu tidak sedang solat. Jamaah sekalian, sampai di sini ada dua pelajaran penting. Yang pertama, ini adalah contoh bagi kita majelis ilmu di kalangan salaf. Yaitu para penuntut ilmu datang kepada para ulama untuk bermajelis menuntut ilmu. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka berdiskusi ilmu di sini. Iya. Yang kedua, dari ucapan beliau Ketahuilah, aku ketika itu tidak sedang sholat. Ini menunjukkan kepada kita semangat salaf di dalam mengikhlaskan niat dan jauhnya mereka dari riak. Maka dia pun buru-buru menjelaskan, aku nggak sholat ketika itu. Iya. Yeah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah generasi salaf tidak suka dipuji dalam sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Dia perlu mengatakan karena bintang jatuh semalam itu Said bin Jubair tahu waktunya. Yaitu waktu malam sebelum masuk waktu subuh. Maka beliau mengatakan, saya lihat bintang itu jatuh. Tapi buru-buru beliau katakan, saya waktu itu nggak sholat. Kenapa beliau perlu mengatakan ini jamaah sekalian? Karena sudah kebiasaan mereka. Orang bangun malam itu untuk ibadah. ya, Bukan untuk Facebookan. Bukan untuk nonton bola. ya, Tapi untuk ibadah. Dan ibadah yang paling penting kita lakukan di waktu malam adalah sholat tahajud. Itu sudah kebiasaan salaf. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, solat malam itu adalah da'bus solihin. Kebiasaannya orang-orang soleh. Ya. Nah, supaya mereka tidak memuji dia, padahal dia tidak solat, maka buru-buru dia jelaskan. Jangan sampai mereka beranggapan, wah hebat benar dia, bangun malam solat. Dia nggak mau jemaah sekalian. Iya. Karena senang dipuji itu tercelah. Dan lebih tercela lagi senang dipuji pada apa yang tidak kita miliki. Iya. Ini harus kita ingat baik-baik. Senang dipuji itu tercela, lebih tercela lagi kita senang dipuji pada apa yang sebenarnya kita nggak punya. sebagaimana Allah cela di dalam Al-Qur'an wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu mereka senang dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al mutashabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kesombongan atau dua pakaian, dua pakaian kepalsuan. Orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan. Syekh Ibn rahimahullah pernah memberikan contoh. Contohnya apa? Orang seperti ini. Ya. Orang yang berbangga dengan apa yang dia miliki. Bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan. Kata beliau contohnya adalah orang yang nggak mampu, orang yang nggak mampu, orang miskin sebenarnya, tapi dia pingin rumah mewah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Berhutang. Iya. Yeah. Akhirnya berhutang. Setelah itu dia sulit membayar. Setelah itu dia sulit membayar. Akhirnya dia melakukan berbagai hal-hal yang pada akhirnya terlarang dia lakukan seperti meminta-minta ya berhutang nggak bayar ya karena terdesak ya contoh lain contoh lain disebutkan dalam hadis seorang wanita atau dua orang wanita dua orang wanita yang di madu kemudian salah satu wanita ini demi membuat madunya itu cemburu dia katakan apa suami memberikan saya ini, menghadiahkan saya itu, padahal tidak. Ya. Suami membelikan saya mobil baru, kamu dapat gak? Ya. Padahal enggak. Cuma ingin bikin madunya itu cemburu. Maka ini contoh orang yang menggunakan dua pakaian kepalsuan. Ya. Pertama, pakaian kesombongan. Yang kedua, pakaian kedustaan. Ya, itu maksudnya. Dua pakaian kepalsuan. Yang pertama pakaian kesombongan, berbangga-bangga dengan sesuatu. Yang kedua pakaian kedustaan. Iya, ini dosanya lebih besar. Baik. Ini sifat generasi salaf, Enggak suka dipuji. Apalagi dipuji dalam sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, sama dengan sebagian penuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Ibaratnya orang baru sabuk putih, ya sudah seperti sabuk hitam menantang ke sana kemari ya berdebat di sana sini subhanallah ya ludik ludiktu kemudian beliau berkata akan tetapi ketika itu aku disengat oleh kalajengking atau binatang berbisa ya aku digigit oleh binatang berbisa jadi ini sebenarnya yang terjadi kenapa beliau terbangun malam itu Iya. Qala fama sana'ta? Maka kata Sa'id bin Jubair, lalu apa yang kamu lakukan? Qala irtaqaitu. Qultu irtaqaitu. Aku berkata, aku minta diruqyah. Ya, jemaah sekalian, ini salah satu pembahasan inti kita. Hukum minta ruqyah. Nanti kesimpulannya ada di akhir hadis. Apa hukum minta ruqyah? Ya. Qala, lalu kata Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa yang membawamu untuk melakukan itu? Apa maksud pertanyaan ini jamaah sekalian? Apa dalilmu? Apa dalilmu? Sehingga kamu minta rukyah. Maka di sini jemaah sekalian ada pelajaran bagi kita sebagaimana yang dikatakan para ulama fihi talabul hujjah wal inayah bid dalil. Dalam ucapannya beliau terdapat pensyariatan minta hujjah dan perhatian kepada dalil. Artinya apa? Orang yang beramal itu hendaklah berdasarkan dalil. Maka beliau tanya, apa dalil kamu? Sehingga kamu minta dirukyah. Iya. Dan ini menunjukkan juga kepada kita pelajaran berikutnya yang bisa kita petik Rukyah itu adalah ibadah. Sehingga perlu dalil. Minta rukyah itu ibadah. Sehingga perlu dalil. Iya. Ini sudah pelajaran keberapa? Iya. Diurutkan aja ya. Nanti saya lanjutkan terus. Baik. Kemudian Di sini ada pelajaran juga yang bisa kita petik. Bahwasannya orang yang beramal dialah yang ditanya mana dalilmu. Dan ini adalah pertanyaan generasi salaf. Ya. Yang oleh sebagian orang di masa ini dianggap pertanyaan tercelah. Ya, sampai-sampai mereka menulis buku, mana dalilmu? Ya. Dan di sebagian daerah, mudah-mudahan belum terjadi di sini. Mereka sudah sepakat. Kalau ada yang tanya mana dalil, maka tunjukkan ini. Ya, maksudnya hati-hati kamu. Saya pukul kamu kalau kamu tanya mana dalil. Ya. Itu terjadi di sebagian daerah. Ya. Kalau dia beramal, artinya dia tersinggung. Ditanya mana dalilmu? Ya. Di satu sisi juga kita harus apa namanya? pandai-pandai menyampaikan, berbicara kepada seseorang. Iya. Jadi ini pertanyaan yang disyariatkan. Dan yang dituntut untuk mendatangkan dalil adalah orang yang beramal. Orang yang beramal. Misalkan ketika kita melakukan satu amalan Kemudian orang ada orang mengatakan kepada kita, "Ya akhi, amalan itu salah." Kenapa? Karena itu adalah perbuatan mengada-ada di dalam agama. Iya. Maka orang yang dilarang ini dia nggak bisa mengatakan mana dalilmu? Mana dalilmu melarang perbuatanku? Sebaliknya dia yang harus mendatangkan dalil. Ini adalah dalil perbuatan saya. Iya. Makanya ada satu kaidah ada dalil daliluhu. Tidak adanya dalil sebenarnya itulah dalilnya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan satu amalan, itulah dalil yang menunjukkan amalan itu terlarang. Ya, saya ulangi. Ada dalil daliluhu. Tidak ada dalil, itulah dalilnya. Jadi kalau kita melarang orang melakukan bid'ah, kemudian dia katakan, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, itulah dalilnya. Itu jawabannya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkannya, itulah dalil yang menunjukkan itu terlarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik. Nah, apa jawaban beliau ketika ditanya mana dalilmu? Sehingga kamu minta rukyah. Kultu kata Husain bin Abdurrahman, aku berkata hadithun haddatsanahu Sya'bi. Dalilku adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah nama beliau Amir bin Syurahail. Itu nama aslinya Amir bin Syurahail Al-Hamadani. Beliau adalah ulama besar dari generasi tabi'in. Lahir di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan meninggal pada tahun 103 Hijriah. Beliau adalah termasuk ulama besar dari generasi tabi'in. Namanya asy Amir bin Syurahail. Iya. Kata beliau, saya punya satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Lihatlah para ulama salaf dahulu mereka mendengarkan hadis dan mereka amalkan hadis tersebut. Dan ketika ditanya, mereka bisa jawab. Iya. Artinya apa? Mereka betul-betul menuntut ilmu bukan sekedar tahu tapi juga hafal. Iya. Ini teladan yang mesti kita bisa uh, ikuti. Menghafalkan ilmu. Iya. Ketika ditanya, langsung dia jawab. Ini ada hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa Lalu kata Sa'id bin Jubair, apa hadis apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin husayb Maka aku berkata, Asy-Sya'bi telah menyampaikan kepada kami dari sahabat yang mulia Buraidah bin al-Husayb. Buraidah bin al-Husayb adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ya. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Salah seorang sahabat terkenal yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahwasanya beliau berkata, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisah. Ya. Dan ini adalah hadis sahih. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam uh, apa namanya? hadis ini tidak disebutkan Nabi bersabda, tapi ada dalam riwayat yang lain ini adalah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, tidak ada rukyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh gigitan atau sengatan binatang berbisa. Iya. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan maksud tidak ada rukyah di sini adalah tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat. Artinya apa? Rukyah itu tidak terbatas pada dua penyakit ini. Hanya saja untuk dua penyakit ini rukyah itu sangat bermanfaat, lebih bermanfaat yaitu untuk mengobati penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Ya. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia atau pandangan mata jin juga. Ya. Dan penyakitnya bisa macam-macam. Bahkan bisa sampai membunuh orang yang dipandang. Iya. Dan itu terjadi dalam dua kondisi. Pertama, orang yang memandang dalam keadaan hasad, benci. Ya, hasad dan benci. Melihat saudaranya Allah berikan kenikmatan dan tidak diragukan lagi ini adalah dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya. Pandangan takjub, senang, suka Ya. Melihat satu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Hati-hati jamaah sekalian dengan dua pandangan ini. Dan ini betul-betul terjadi. Nabi SAW bersabda, Al-ainu haq. Penyakit ain itu benar adanya. Dan pernah terjadi di masa sahabat, ada seorang sahabat membuka pakaiannya, kemudian dia mandi di sungai. Ya. Maksudnya dia buka tapi masih tertutup auratnya. Hanya pakaian bagian atas terbuka. Kemudian ada sahabat yang lain lewat di situ. Dan melihat punggung sahabat ini. Ketika melihat punggungnya, dia begitu takjub. Kenapa jemaah sekalian? Punggungnya itu putih, mulus, lebih halus dari seorang wanita. Maka dia pun takjub. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Seketika itu sahabat ini jatuh pingsan. Langsung. Maka para sahabat membawa beliau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Sampai beliau bersabda, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Hati-hati. Ini bisa membunuh. Ya. Hati-hati. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, hala barakta alaih. Mengapa kamu tidak mendoakan keberkahan baginya? Jadi itu solusinya. Kalau kita melihat dalam saudara kita, dalam diri saudara kita, ada kenikmatan yang Allah berikan, apakah pada hartanya, pada anggota tubuhnya, dan lain-lain. Maka apa yang kita lakukan kepadanya? Doakan dia. Ucapkan apa? Hah? Masya Allah itu bukan doa. Ya, doakan dia. Bagaimana cara mendoakan dia? Hah? Barakallahu fiq Ya. Doakan dia dapat keberkahan supaya dia terhindar dari ain. Dari ainnya kita. Kalau dia terkena penyakit karena pandangan kita, maka kita berdosa besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, mengapa kamu membunuh saudaramu? Subhanallah. Ini bisa sampai tingkat pembunuhan. Ini nggak main-main. Iya. Jadi doakan keberkahan. Buang sifat hasad. Kalau ada sifat takjub, sebenarnya nggak masalah sifat takjub. Cuman doakan keberkahan. Itu solusinya. Baik. Maka apabila ada yang terkena penyakit ain, sangat bermanfaat untuk diobati dengan rukyah. Iya. Demikian pula orang yang digigit oleh binatang berbisa. Rukyah itu sangat bermanfaat. Baik. Jadi ini dalilnya. Ada dalil. Ada dalilnya. Inilah generasi salaf dahulu. Beramal berdasarkan dalil. Qala lalu apa kata Said bin Jubair? Jamaah sekalian, perhatikan ucapan beliau. Qad ahsana Manintaha intaha ila ma sami'a sungguh telah sangat baik orang yang melakukan sesuai apa yang dia dengarkan jemaah sekalian di sini kita bisa memetik pelajaran bagaimana ada para ulama di dalam berdiskusi dan di dalam melihat amalan orang lain yang menyelisihi amalannya apa yang dia lakukan Pertama dia tidak langsung menyalahkan. Yang kedua dia tanyakan dalilnya. Yang ketiga ketika dalilnya ada dia puji. Ya. Walaupun nanti di akhirnya beliau akan menyalahkan. Tapi karena dia sudah melakukan jalan yang benar, dipuji dulu. Ya. Dan di sini juga ada pelajaran. Tidak semua orang mengikuti jalan yang benar atau berusaha mengikuti jalan yang benar, dia akan sampai pada kebenaran. Tidak semua. Karena kebenaran itu berkait juga dengan hidayah. Kalau Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka dialah yang akan mencapai kebenaran yang hakiki. Iya. Jadi Husain bin Abdurrahman ini sebenarnya salah. Tapi pertama Said bin Jubair tidak langsung menyalahkan yang kedua, beliau tanya dulu, jangan-jangan dia punya dalil. Maka ini yang harusnya kita lakukan jemaah sekalian. Kalau kita lihat ada amalan saudara kita yang berbeda dengan kita, jangan buru-buru menyalahkan. Tanya dulu, dalilmu apa? Sudah jam berapa sekarang ya? Ya, sudah mepet waktu ya. Baik kita percepat insya Allah. Ya. Ini adab yang baik jangan buru-buru menyalahkan. Kalau kita melihat amalan saudara kita berbeda dengan kita, tapi tanyakan dalilnya. Ketika dia punya dalil dan dia memahami dengan baik, maka kita ikuti. Tapi dia punya dalil, namun dia tidak paham dengan baik, maka dipuji dulu dia. Sebenarnya kamu sudah bagus. Kamu sudah berusaha mengikuti dalil. Walakin akan tetapi kamu salah paham. Ya. Nah, disinilah Beliau mengatakan haddatsana Ibnu Abbas akan tetapi telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fakihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah dia agama atau pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Beliau adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda Uridat alayyal umam telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Maksudnya apa? Umat-umat pada hari kiamat diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan kepada beliau sebagian dari perkara gaib di masa yang akan datang. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka aku pun melihat seorang nabi bersamanya tidak lebih daripada 10 orang. Ya. Belum semua punya bukunya, Pak ya. Kalau punya buku insya Allah lebih bagus kita belajar. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat di hari kiamat seorang Nabi dibangkitkan pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan aku melihat seorang nabi bersamanya hanya satu orang dan seorang nabi yang lain bersamanya hanya dua orang wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun dan bahkan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Jadi para nabi kelak akan dibangkitkan bersama orang yang mengikuti nabi tersebut. Di sini ada peringatan yang agung bagi kita. Barang siapa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha meneladani beliau, maka insya Allah taala dia akan dibangkitkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itulah kondisi umat manusia pada hari kiamat. Masing-masing dibangkitkan bersama nabi yang dia ikuti. Nah, di sini jemaah sekalian ada pelajaran yang sangat besar bagi kita. Bahwasannya kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Subhanallah pelajaran yang sangat besar sekali. Kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik adalah jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Maksudnya apa? Banyaknya pengikut itu tidak menunjukkan orang yang diikuti sudah pasti benar. Iya. Yeah. Bisa jadi yang sedikit pengikutnya justru dialah yang benar. Walaupun pengikutnya sedikit. Ya. Sebaliknya yang pengikutnya banyak, merekalah yang sesat. Dan itu terjadi pada umumnya di dunia ini. Yang banyak pengikutnya pada umumnya sesat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka Allah tegaskan, kebanyakan orang di muka bumi ini tersesat. Ya. Makanya prinsip suara terbanyak itu adalah prinsip yang bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Kalau begitu diukur dengan apa? Dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman salaf. Itulah kebenaran. Walaupun sedikit yang mengikuti. Iya. Dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Kalau dia banyak pengikutnya sudah pasti benar tidak? Justru bisa jadi karena dia salah maka banyak pengikutnya ya karena dia mau mengikuti kebanyakan orang tidak mau menyinggung kebanyakan orang maka pengikutnya banyak bisa jadi seperti itu justru ya ini pelajaran penting yang bisa kita petik oleh karena itu di sini juga ada pelajaran sebagaimana yang saya katakan tadi yang terpenting dalam Islam adalah kualitas bukan kuantitas Bukan kuantitas tapi kualitas. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idrufi ali sawadun azimun." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku pun mengira inilah umatku. Fakila li hadha Musa wa qaumuhu. Namun dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Ya. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Beliau adalah nabi yang pengikutnya banyak. Meskipun demikian, kalau dihitung yang menentang beliau itu lebih banyak. Perbandingannya adalah 71 dibanding 70 eh, dibanding 1. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Semuanya sesat kecuali satu. Ya, Jadi Nabi Nabi Musa memang pengikutnya banyak, tapi yang menentang beliau lebih banyak lagi. Kemudian fanadhar fa idza sawadun azimun. Maka aku melihat ke sisi yang lain. Ternyata di sana ada jumlah yang sangat besar. Fakilali maka dikatakan kepadaku hadhihi ummatuka inilah umatmu wa ma'ahum sab'una alfan dan bersama mereka atau di antara mereka ada 70 ribu orang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah inti pembahasan kita. Ya. Kita baru sampai di inti pembahasan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi dari sekian banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih masuk surga tanpa hisab dan tanpa melewati azab hanya 70 ribu orang. Itu banyak atau sedikit jemaah sekalian? Sedikit sekali. Apalagi kalau kita bandingkan sekarang berapa miliar umat Islam. Iya. Belum lagi yang sudah wafat, belum lagi yang akan lahir eh, nanti akan datang. Ya, ada mungkin bisa puluhan miliar umat Islam. Hanya 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan demikian, apa yang beliau lakukan? manzilahu. Beliau bangkit lalu masuk ke rumah beliau. Fakhadan nasu fi ulak, fi ulaik. Maka para sahabat pun berdiskusi tentang siapa mereka itu. Para sahabat penasaran, siapa sih yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Faqala ba'duhum, maka sebagian pun berkata, "Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mungkin kata mereka, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah mereka yang senantiasa bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum dan sebagian lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'an. Mungkin kata mereka bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang lahir sudah dalam keadaan Islam. Lalu dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Wadhakaru asya dan mereka menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bahwasannya para sahabat memiliki ilmu yang mendalam sehingga mereka paham tidak mungkin orang itu memiliki keutamaan yang besar ini tanpa dia beramal maka mereka pun mulai sebutkan barangkali amalannya ini barangkali amalannya itu iya ketika mereka sedang berdiskusi fakaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar menemui mereka, lalu mereka kabarkan apa yang mereka diskusikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah jemaah sekalian yang harus kita perhatikan dengan baik. Siapa mereka itu? Siapa mereka yang akan masuk surga tanpa hisap? Mereka inilah orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan mereka adalah orang-orang yang memiliki empat sifat. Humul ladina la Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta dirukyah. Ini sifat mereka yang pertama. Jadi disinilah beliau menyalahkan apa namanya murid beliau tadi yang minta rukyah. Ya, Hadis yang beliau sampaikan yang dikatakan Husain bin Abdurrahman dalam dialog tadi itu adalah dalil kebolehan merukyah. Apa hadisnya tadi? Nabi SAW bersabda, tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat dibanding untuk penyakit ain dan sengatan binatang berbisa. Iya. Itu adalah dalil yang membolehkan rukyah. Bukan dalil yang membolehkan minta rukyah. Nah di sini beliau luruskan kesalahan dia memahami. Iya. Adapun minta rukyah itu terlarang. Dan larangannya dalam dua tingkatan. Pertama, hukumnya haram. Pertama, hukumnya haram. Iya. Larangan minta rukyah yang hukumnya haram itu juga ada dua tingkatan lagi. Pertama, tingkatan syirik. Tingkatan syirik. Kalau dia minta rukyahnya kepada dukun yang merukyah dengan cara syirik. Yang kedua tingkatan dosa besar. Kalau dia minta rukyah kepada orang yang melakukan rukyah dengan cara yang haram. Iya. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan makruh. Minta rukyah, nggak sampai haram hukumnya, tapi makruh. Seperti apa itu jamaah sekalian? yaitu minta rukyah yang sesuai syariat. Ini hukumnya makruh. Iya. Nabi SAW mengatakan, Humul ladhina la yastarkun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta di dirukyah. Baik rukyah yang dibolehkan dan rukyah yang tidak dibolehkan. Hanya saja hukumnya berbeda. Kalau rukyah yang tidak dibolehkan, maka hukumnya haram. Bahkan bisa jadi syirik. Tapi kalau dia minta rukyah yang dibolehkan, hukumnya makruh. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika dia minta rukyah kata para ulama, ada sedikit dalam hatinya ketergantungan terhadap orang yang merukyah kepada dia dan berkurang ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, Makanya jemaah sekalian, ulama usalaf tidak mencontohkan kepada kita membuka klinik rukyah. ya. Dan para ulama kita di masa ini melarang kita membuka klinik rukyah. Kenapa? Pertama itu tidak dicontohkan oleh salaf. Yang kedua, bisa membuat manusia ini terfitnah dengan para perukyah. Terfitnah itu maksudnya apa? Mereka menganggap, Masya Allah ini orang, wah punya kelebihan khusus. Padahal tidak jamaah sekalian. Merukyah itu setiap muslim bisa. Nggak ada orang khusus yang dia punya kelebihan jago rukyah, nggak ada. Ya. Setiap muslim bisa merukyah. Dan yang lebih afdol adalah merukyah diri kita sendiri. Baik. Ini yang pertama, sifat mereka yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wala yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan al kayy yaitu pengobatan dengan menggunakan besi panas. Ini pun hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tetapi mereka tinggalkan. Kenapa mereka tinggalkan? Karena makruh. Jadi jangankan yang haram, yang makruh saja mereka tinggalkan. Walaupun mereka butuh. Maka dengan sebab itulah Allah berikan anugerah masuk surga tanpa hisap. Ya. Jadi hadis ini bukan maksudnya kita nggak boleh berobat, bukan. Tetapi kita dianjurkan meninggalkan pengobatan yang makruh dan diharuskan meninggalkan pengobatan yang haram. Orang bisa saja sembuh dengan pengobatan yang haram, tapi dilarang dalam syariat. Iya. Dimak, di, dianjurkan meninggalkan yang makruh, diharuskan meninggalkan pengobatan yang haram. Iya. Dengan sebab itulah Allah berikan mereka keutamaan. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun dan mereka tidak melakukan tatayur, yaitu takut sial. Insyaallah taala tentang takut sial ini akan datang babnya lebih detail. Namun poin yang perlu kita perhatikan di sini adalah mereka tidak menyekutukan Allah. Sebab takut sial itu hanyalah salah satu contoh kesyirikan. Ini sifat mereka yang ketiga. Mereka tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka yang keempat adalah mereka selalu bertawakal, bergantung kepada Rob mereka. Insyaallah taala nanti akan datang bab yang menjelaskan lebih detail tentang tawakal. Iya. Yeah. Jadi inilah jemaah sekalian empat sifat. Dan juga tentang rukyah, masih ada bab yang menjelaskan tentang rukyah. Inilah empat sifat yang mereka miliki sehingga mereka masuk surga tanpa hisap. Pertama tidak minta rukyah, baik rukyah yang dibolehkan maupun rukyah yang haram. Yang kedua tidak melakukan pengobatan al-kai atau tidak melakukan pengobatan yang makruh. Yang ketiga tidak melakukan kesyirikan. Yang keempat senantiasa bertawakal kepada Rob mereka. Kita masuk bagian akhir hadis. Faqama uqashah bin Mihsan. Maka berdirilah Uqasyah bin Mihsan. Beliau adalah Uqasah bin Mihsan bin Hursan al-Asadi. Termasuk sahabat yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perang Badar dan beliau mati syahid pada perang Riddah bersama Khalid bin Walid di tahun 12 Hijriah. Ini sahabat yang mulia. Maka beliau berkata, Udu'ullaha ayyaja'alan minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisap. Ini jemaah sekalian ada pelajaran bagi kita semangat para sahabat untuk masuk surga. ya, Semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Qala anta minhum. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, boleh minta didoakan. Minta didoakan itu beda dengan minta rukyah. Rukyah itu mengandung doa, tapi dia lebih umum. Doa lebih khusus. Iya. Rukyah itu mengandung doa dan bacaan Al-Quran. Kalau doa adalah permohonan. Iya. Ini dalil boleh minta didoakan. Insya Allah nanti akan datang bab tentang tawasul. Ini contoh tawasul yang dibolehkan. Minta didoakan orang soleh yang masih hidup. Yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bukan yang sudah meninggal dunia. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, Anta minhum, engkau bagian dari mereka. Artinya Nabi sudah tahu, dia akan masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi orang lain, faqal. Lalu dia juga berkata, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Fakal sabakaka biha ukashah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, sayang sekali ukashah sudah mendahuluimu. Maksudnya apa mas kalian? Orang ini nggak patut. Orang ini nggak patut didoakan, dia nggak berhak mendapatkan kemuliaan ini. Tapi Nabi SAW menolak dia dengan halus. Ini pelajaran bagi kita. Ya, kalau ada orang punya hajat kepada kita, dan kita nggak mampu untuk menunaikan hajatnya, setelah kita sudah berusaha, maka kita tolak dengan halus. Iya. Nabi tidak tidak mengatakan kepadanya, kamu nggak pantas, tidak. Nabi SAW memberikan isyarat, Ukasyah sudah mendahuluimu. Iya. Jamaah sekalian, sebetulnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun mungkin waktu kita terbatas. Inilah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan orang yang pernah pergi ke dukun atau melakukan kesyirikan yang lain? Lalu dia bertobat. Apakah dia juga akan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab? Jawabannya adalah semoga saja. Ya. Insya Allah dia akan masuk. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa, dia seperti orang yang tidak berbuat dosa. Iya. Artinya sudah terhapus dosanya, seperti orang yang sama sekali dia nggak melakukan dosa itu. Kalau tobat-tobatnya, kalau tobatnya itu betul-betul tobat. Iya. Maka kita katakan semoga saja. Iya. Kita nggak bisa memastikan. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisap. Iya. Dan jemaah sekalian, ada satu kabar gembira disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasannya setiap seribu orang setiap seribu orang setiap seribu orang dari tujuh puluh ribu orang ini akan membawa tujuh puluh ribu yang lain. Ya, Setiap seribu orang akan membawa tujuh puluh ribu orang yang lain. Ya, Barangkali yang dimaksudkan di situ mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Yeah. Jadi kalikan saja berapa itu. Kalau dikalikan pun masih sedikit. Dari seribu orang, seribu orang dari tujuh puluh ribu, mereka akan membawa kelipatan yang lain. Ya, Kalau antum kalikan, tetap saja masih sedikit. Ya. Jumlahnya empat juta sekian. Hasilnya, tetap saja masih sedikit. Ya. Wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Apa tanda-tanda orang yang kena penyakit ain? Kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, sahabat yang kena penyakit ain itu, beliau tiba-tiba beliau tiba-tiba jatuh sakit. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sakit. Nah, ini tanda. Dia terkena ain. Iya. Tanda yang kedua sudah jelas. Ada orang yang melihat dia dengan pandangan kebencian, hasad, atau sebaliknya dengan pandangan takjub. Ya. Kemudian tiba-tiba dia sakit. Maka ini ada indikasi kuat dia terkena penyakit ain. Ya. Jadi ini penyakit yang bisa datang tiba-tiba. Bisa datang tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba sakit. Iya. Selain rukyah, apa yang perlu dikerjakan pada orang yang kena ain? Selain di rukyah adalah orang yang memandang dia diminta untuk berwudu. Kemudian sisa air wuduknya itu, bekas air wuduknya dimandikan kepada orang yang kena ain. Sebagaimana dalam kisah yang tadi kita sebutkan. Sahabat yang memandang sahabat yang lain sehingga kena ain, dia diperintahkan berwudu. Kemudian bekas wudunya ini disiramkan kepada orang yang kena ain. Iya. Dan saya punya artikel ringkas dalam masalah ini, mungkin bisa dibaca biar lebih detail. Zaman sekarang ada yang menjual kosmetik seperti pelembab wajah yang telah dirukyah dengan bacaan Quran. Apakah boleh atau tidak kita menggunakannya? Kosmetik pelembab wajah yang sudah dibacakan Al-Quran. Ya. Pertama, saya tidak mengetahui hal seperti ini ada teladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari sahabat tidak juga dari fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di hari ini ya maka ini sudah sepatutnya dijauhi dan ini sebenarnya usaha-usaha yang tidak pantas untuk mendapatkan uang. Iya. Jadi hal seperti ini tidak ada contohnya sebagaimana yang kita katakan tadi. Hadis yang kita bahas menunjukkan rukyah itu adalah ibadah. Rukyah itu adalah ibadah. Maka ibadah harus berdasarkan dalil. Maka yang seperti ini tidak ada dalilnya tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari amalan salaf, tidak pula difatwakan oleh seorang ulama ahlu sunnah sampai di masa kita ini. Maka tidak sepatutnya kita melakukannya. Ya. Kalau membawa anak ke tempat rukyah syar'i buat merukyahnya, apakah itu juga nggak boleh? Pertama tadi sudah kita jelaskan membuat klinik rukyah ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari generasi salaf. Dan mudarat yang lainnya sebagaimana saya pernah dengarkan dijelaskan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi. Ya, seorang ulama kita yang baru-baru ini datang ke Indonesia yang apa namanya buta beliau ya Syekh Saleh As-Suhaimi di Masjid Nabawi beliau mengatakan orang-orang yang berprofesi sebagai perukiah ini hampir tidak ada bedanya dengan para dukun dari sisi apa dari sisi mereka bisa berpotensi untuk menjadikan manusia itu terfitnah. Terfitnah itu artinya orang-orang kemudian menganggap mereka, masya Allah, punya kelebihan khusus, punya kehebatan, dan setan juga bermain. Ini termasuk pintu setan. Setan juga bermain, menjerumuskan orang-orang agar memiliki anggapan seperti itu kepada mereka dan mereka sendiri juga dimainkan oleh syaitan, dijerumuskan oleh syaitan. Sampai-sampai ada tukang rukah yang merasa dia sudah seperti Naruto. Ya. Punya kekuatan khusus. Iya. Makanya pintu ini kalau dibuka, dia akan makin parah. Syaitan akan masuk dan menjerumuskan mereka. Ya. Maka kata Syekh Saleh Sahimi rahimahullah, wahabidah mereka hampir tidak ada bedanya dengan para dukun ya nah ini jadi tidak patut kita datang ke klinik-klinik rukyah tersebut tapi kalau mau dirukyah tidak apa-apa kita datang kepada seorang ustadz seorang penuntut ilmu ya dan dia tidak berprofesi sebagai perukyah dia tidak membuka klinik rukyah untuk minta rukyah orang lain nah ini dua hukum berbeda minta rukyah untuk orang lain boleh. Tidak masalah. Tapi kalau kita minta rukyah untuk diri kita sendiri, maka kita tidak akan termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Iya. Dan merukyah itu sendiri adalah amal soleh. Jadi jamaah sekalian kita harus bedakan antara hukum merukyah dan minta rukyah. Minta rukyah pun dibedakan. Minta rukyah untuk diri kita atau untuk orang lain. Ya, itu hukumnya berbeda. Kalau kita dimintai rukyah, kemudian kita merukyah, atau tanpa diminta kita merukyah, itu amal soleh. Ya, itu adalah amal soleh. Tapi orang yang minta rukyah, maka kalau dia minta rukyah untuk dirinya sendiri, maka ini tercelah. Tapi kalau dia minta rukyah untuk orang lain, misalnya untuk keluarganya, untuk anaknya, maka tidak apa-apa Insya Allah taala. Baik. Di rukyah apakah sama dengan di ditalkin? Beda. Talkin ini untuk orang mau mati. <laughs> rukyah belum tentu mau mati, ya. Ditalkin itu adalah artinya diajarkan atau diperintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah kalau kita lihat orang sudah sekarat, sudah mau mati, maka kita suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan sudah. Diam kita. Tapi kalau dia bicara lagi, kita suruh lagi dia ucapkan la ilaha illallah supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Kalau dia sudah diam sampai mati, kita juga diam. Iya. Jangan dia sudah ucapkan la ilaha illallah kita recoki terus dia ya la ilaha illallah kita diam dan doakan dia doakan orang yang mau mati itu kita doakan karena pada saat itu hadir para malaikat kalau kita berdoa yang baik maka malaikat akan mengaminkan insyaallah taala baik ya barangkali demikian wallahu alam Silakan Pak. Allah alam Pak, saya belum tahu. Ya. Perlu kita baca kitab-kitab tafsir. Hmm. Saya belum tahu Allah alam. Iya. Kalau orang menawarkan rukyah yang sesuai syariat kepada kita dan kita terima, tidak masalah. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah merukyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika beliau sakit. Iya. Dan ini amal soleh bagi orang tersebut. Bagi kita yang menawarkan rukyah, itu amal soleh, bagus. Nabi SAW bersabda, Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Iya. Jadi dianjurkan bagi kita untuk merukyah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita merukyah saudara kita sebelum dia minta. Kalau lihat saudara kita sakit, langsung aja kita rukyah. Iya. Dan orang yang ditawari rukyah tidak apa-apa dia terima. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirukyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau kita sholat bajunya semata kaki, tapi pakai kaos kaki, boleh atau tidak Pak Ustaz? Uh, eh, sholat dengan mengenakan pakaian menutupi mata kaki ini dosanya lebih besar dibanding di luar sholat. Ya. Kalau kita mengenakan pakaian yang laki-laki menutupi mata kaki, ya. Ini yang tanya perempuan atau laki-laki nih? Oh perempuan, ya. Enggak apa-apa, saya jelaskan untuk laki-laki sekalian. Sholat uh, eh, bagi laki-laki yang menutupi mata kaki pakaiannya di luar solat itu sudah termasuk dosa besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair dosa-dosa besar termasuk di dalamnya orang yang pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Ya, dan hadis-hadisnya itu mutawatir, sangat banyak sekali. Nabi saw alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bayn minal izari finnar." apa saja pakaian yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Maksudnya pakaian laki-laki. Ini dosa besar. Dosa besar ini ketika dilakukan dalam sholat, maka dosanya tambah besar. Iya. Yeah. Karena dia berada dalam ibadah yang sangat mulia. Bagaimana mungkin dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah. Walaupun pendapat yang benar, Eh, solatnya tetap sah. Ya, walaupun dia berdosa, tapi solatnya tetap sah. Ya, sama dengan orang yang misalkan mencuri air untuk berwudu, dia berdosa. Tapi kalau dia solat, solatnya tetap sah. Di satu sisi dia berdosa, solatnya tetap sah. Iya, baik. Adapun bagi wanita, maka yang memang sepatutnya wanita itu pakaiannya menutupi mata kaki. Makanya kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, laki-laki yang pakaiannya menutupi mata kaki termasuk tasyabuh kepada wanita. Ya. Atau dengan kata lain banci. Ya. Menyerupai kaum wanita. Ya, itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Laki-laki yang pakaiannya menutupi mata kaki dia menyerupai wanita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal Allah melaknat Allah melaknat Allah melaknat eh, laki-laki uh, yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, dari sisi ini saja sudah dosa besar. ya. Yeah menyerupai uh, wanita. Yang sepatutnya wanita itu yang sepatutnya wanita itu uh, tidak cukup dengan kaos kaki. Tetapi pakaian bawahnya hendaklah menutupi mata kakinya bahkan menutupi seluruh kakinya. Ini yang seharusnya bagi wanita. Iya. Ini yang sepatutnya bagi wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutupi uh, mata kaki. Apalagi yang namanya kaos kaki itu kan membentuk tubuh. Iya kan? Pakaian wanita itu nggak boleh membentuk tubuh. Artinya nggak boleh ketat. Kaos kaki sudah jelas. Iya. Jadi sepatutnya uh, rok wanita itu atau pakaian bagian bawah itu menutupi sampai ke kakinya. Iya. Yeah. Wallahu alam. Tadi dikatakan bahwa umat Nabi Musa terbagi menjadi 70 golongan dan semuanya sesat kecuali satu. Sedangkan saya pernah mendengar tentang hadis yang mengatakan bahwa umat Islam terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang benar. Apakah ini hadis yang benar? Siapakah satu golongan itu? Ini adalah hadis yang satu dalam sebagian riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Kulluha finnar illa wahidah semuanya di neraka kecuali satu. Pertanyaannya siapa yang satu itu? Itu persis seperti pertanyaan para sahabat. Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Satu golongan itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah salah satu dalil kewajiban mengikuti manhajus salaf. Metode generasi salaf yaitu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama agar kita selamat dari kesesatan tidak termasuk dalam 72 golongan yang sesat. Ya. Pertanyaannya bagaimana jemaah sekalian? Kita mengikuti manhajus salaf? Caranya tidak lain adalah dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Pelajari terutama ilmu tentang tauhid. Ya. Kemudian ilmu akidah secara umum dan seluruh petunjuk-petunjuk generasi salaf kita pelajari kemudian kita teladani. Ya. Inilah satu-satunya golongan yang selamat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sebagaimana yang beliau tegaskan. Oleh karena itu, hadis ini juga adalah peringatan bagi siapa yang mengada-ada di dalam agama bagi siapa yang tidak mencontoh Rasulullah SAW, malah dia menciptakan cara-cara sendiri dalam beribadah maka dia terancam masuk di dalam 72 golongan yang ke neraka iya hati-hati jadi mengikuti Nabi SAW dan para sahabat artinya siapa saja ini bukan komunitas tertentu saja tidak nggak bisa kita mengklaim kami saja, yang lain tidak. Nggak bisa seperti itu. Siapa saja umat Islam dari kaum manapun dia. Kalau dia mengikuti Nabi dan para sahabat, maka dialah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun mengklaim ahlu sunnah, tapi kenyataannya amalannya penuh dengan bid'ah bertentangan dengan sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sekedar klaim saja. Ya. Jadi yang patut disebut ahlu sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Tidak. Itu masih umat Islam. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, umatku akan terpecah. Masih umat Islam. Ya, makanya hati-hati. Nggak gampang mengkafirkan orang, bahaya. Ya. Or, karena kesesatan itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang disebut ahlul bid'ah, ada yang disebut orang kafir. Nah mereka itulah disebut ahlul bid'ah. Ya, tapi tidak sampai kafir. Dan orang yang tidak kafir Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, selama dia tidak melakukan dosa syirik atau dosa kekufuran, maka di akhirat kelak masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Iya. Masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalaupun dia dimasukkan dalam neraka, dia tidak kekal di neraka. Iya. Dia tidak kekal di neraka. Sebagaimana insyaallah taala kita jelaskan lebih detail pada pembahasan di bab berikutnya. Jemaah sekalian sudah hampir waktu zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.